Kaidah yang sangat mendasar yang masuk dalam hampir semua bab-bab fikih. Hampir semua bab-bab fikih berkait dengan ini. Khususnya al-muamalah. Khususnya berkait dengan muamalah antar manusia. La darara wa la dirar. Tidak rugi dan tidak merugikan. Sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah, walau atala safara min ghairi udrin wa talabat imra'atuhu qudumahu fa Faqala Malik wa Ahmad wa Ishaq yufarriqu al-hakim bainahuma. Wa qaddarahu Ahmad bi sittat ashhur. Bi sittati ashhur. Wa Ishaq bi mudhi sanataini. Kan kaidahnya la darar wa la Kalau ada seseorang yang berpanjang safar, min ghairi udur, tanpa ada udur apapun. Kemudian istrinya talabat kudumahu, meminta, menuntut agar dia datang. Fa'aba, tapi suami tadi menolak. Faqala Malik, maka Imam Malik berkata, dan juga Ahmad dan Ishaq, yufarraq, atau yufarriq, al-hakimu bainahuma maka hakim di pengadilan akan memisahkan antara keduanya. Ini alasan itu bisa dipakai untuk memisahkan suami dan istri. <clears throat> Mengapa? Di luar Jalan-jalan. Sekian bulan. Istrinya ditelantarkan. Dalam keadaan bukan karena hajat. Bukan karena keperluan. Kalau istrinya tidak terima dan kemudian menuntut ke pengadilan, maka hakim di pengadilan akan memisahkan antara keduanya. Wa qadarahu Ahmad dan Imam Ahmad memberikan batasan yaitu enam bulan. Wa Ishaq menyebutkan batasannya dua tahun. Dan ini yang tertulis kalau nggak salah di dalam taalik talak di buku-buku nikah. Ya, ada taalik talak jika selama sekian bulan tidak mendatanginya, maka jatuh talak satu. Gitu, akhir. Ah, kalau istri menuntut, kalau enggak sih enggak. Kalau istri menuntut pengadilan, maka jatuh talak satu. Karena memang itu diror. Termasuk atau terkena hadis Rasulullah SAW, la barara wa dirar. Tidak ada darar tidak ada dirar. Wa minha fi qala ta'ala la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Masalah hukum menyusui. Silahkan. Bahkan kalau menyusui anak orang lain atas kesepakatan dan kemudian dibayar, tidak mengapa. Yang penting la tudarru walidatun biwaladiha. Sang ibu tidak bermabarat anaknya wala mauludun lahu, tidak pula yang dilahirkan anaknya terganggu biwaladih dengan anaknya. Tidak pula dirugikan bapaknya. Ini sesungguhnya berkait dengan seorang suami cerai dengan istrinya. Dalam keadaan anaknya masih menyusui. Maka masing-masing biasanya menuntut Sang istri menuntut, mana biayanya? Saya kan justru anakmu. Ini kan anak-anakmu. Barakallahu fiikum. Sang suami akan berkata, ini adalah anakmu dan kau berkewajiban untuk menyusuinya. Maka bayan huma antara keduanya bisa saling membuat madarat. Maka itu yang dilarang. Kadang-kadang istrinya yang sudah dicerai memeras. Ya. Uang ini, uang itu, uang ini. Kalau enggak, enggak saya susuin anakmu. Ya. Kadang-kadang sebaliknya. Suaminya yang menuntut dia harus menyusuinya tanpa diberi apapun. Itu juga boleh. Maka mauludun lahu itu bapaknya. Oh, tadi sepertinya salah terjemah, diperbaiki. La tudar la tudarra walidatun biwaladiha. Sang ibu walidah tidak terkena mabarat dengan anaknya yang menyusui. Nyusuin tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih gizi lah akhirnya. Yang kedua wala mauludun lahu, tidak pula orang yang memiliki anak berarti sang suami dengan anaknya menjadi madarat. Sehingga hendaklah saling bekerja sama dengan baik untuk menyusui anaknya ibunya jangan keberatan menyusui anaknya dan bapaknya jangan bakhil untuk memberikan maishahnya atau e, biaya susuannya. Kalau mujahid biqaulihi la tudar walidatun waladiha maknanya la yamna ummuhu an turdi'ahu liyuzinaha. Maknanya la tudar jangan dilarang ibunya untuk menyusui anaknya. zinaha Sengaja untuk membuat sedih ibunya. Ada suami yang seperti itu setelah menceraikan masih kurang puas. Anaknya yang masih nyusut cabut, tarik, bawa pergi. Ini anak saya, kamu gak usah nyusui. Ya. Ini yang Allah katakan wala tudar, jangan membuat madarat sang ibu. Wa qala wa qatada wa Zuhri wa Sufyan dan juga Atha, Qatadah, Zuhri dan Sufyan was-Suddi semuanya berkata Ida radiyat ma yarda bihi ghairuha fahiya ahaqqu bihi. Kalau sang wanita tadi ridho dengan apa yang ridho dengannya orang-orang lain, fahiya ahaqqu biha, maka dia lebih pantas mendapatkannya. Hadza huwa al-mansus an Ahmad. Tadi kan sudah kita sebutkan masing-masing menuntut. Baik. Sekarang. Mana yang tengah-tengah? Ya berarti dikasih biaya. Seberapa? Seberapa dikatakan bahwa ini sudah mulai memeras suaminya? Atau ini wajar? Dijebut, dijawab di sini. Radiyat bimayar dobihi gairuha. Apa yang ridho orang lain selain dia. Artinya secara keumuman. Secara keumumannya seberapa? maka dia hakku maka sang ibu tadi berhak untuk mendapatkannya. Ini yang disebutkan secara nas dari Imam Ahmad rahimahullah berarti diberi sekadarnya sesuai dengan seumumnya. Walau kanatil umfi hibali zauj. Kalau ibunya di dalam ikatan sang suami wakila ingkanat fi hibali zauj kata dikatakan kalau masih dalam ikatan suaminya. Maksudnya di masa-masa iddah. Karena masa iddah itu masih kuasa suaminya. Orang lain nggak bisa masuk. Falahu man'uha min irda'ihi. Illa an la yumkin irtida'uhu min ghairiha. Maka dia punya hak untuk melarang menyusui anaknya kecuali an la yumkin irtida'uhu min ghairiha. Nah, kecuali kalau tidak mungkin menyusui atau disusui oleh selainnya. Wa huwa qawlu Syafi'i dan ini ucapan Syafi'i wa ba'du ashabina dan beberapa sahabat-sahabat kami. Lakin innama yajuzu dhalik idha kana qasdu zawji bihi zawjah lil Saya ulangi. Illa kecuali tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya sang ibu berkewajiban untuk menyusui anaknya dan sang suami tidak boleh melarang, tidak boleh memisahkan. Nah, ini dikecualikan. Kecuali kalau dia sudah punya suami baru. Oh, kalau tadi salah paham, diluruskan. Kalau sudah punya suami baru, maka sang suami, sang bapak si anak, bapaknya bayi, boleh mengambil bayinya. Tapi tujuannya apa? Idza kana qasdu zawju bihi tawfiru zawja lil istimta'. Kalau tujuannya adalah si ibu biar berbulan madu dulu sama suami yang baru. Nggak apa-apa. Apa syaratnya tadi? Kalau ada orang lain yang bisa menyusui. Karena memang e, tidak mengapa secara syar'i dan terjadi di masyarakat Arab itu diberikan pada ibu-ibu susuan. Ibu-ibu yang bancar susunya, mereka mengambil anak-anak orang lain untuk disusui dengan bayaran dan itu secara syar'i boleh. Maka diambil diberikan pada orang lain. Illa kecuali illa an la yakuna irtida'uhu min ghairi hak. Kecuali kalau tidak mungkin, nggak ada orang lain yang bisa nyusuin kecuali dia, ya sudah terpaksa. Nah, kamu terganggu dengan anakmu. Jadi bulan madunya terganggu berarti. Atau pekan madu. Atau tiga hari madu. Wallahu ta'ala alam. Tergantung apakah dia janda atau perawan. Kalau dia, oh dia janda jelas ya. <laughs> Sudah punya anak. Maka berarti tiga hari. Jangan diganggu. Biarkan. Tetapi kenyataannya nggak ada orang yang bisa menyusuin bayinya. Nggak ada ibu-ibu susuan seperti di zaman dulu. Ya terpaksa harus diganggu. La mujarrad idkhalud darar alaiha. Tapi tujuannya harus karena biar sang ibu bisa beristimta dengan suami barunya. La mujarrad idkhalid darar. Bukan hanya karena pengen membuat madarat. Ah, mumpung sudah nikah, saya ambil. Padahal ibunya sangat menyayangi anaknya dan masih ingin menyusuinya. Dan suami juga tidak melarang. Tetapi dipaksa. Pokoknya kamu sudah nikah, saya ambil. Ibunya bermabarat, anaknya juga bermabarat. Karena anaknya masih masa-masa susuan. Ternyata dicabut begitu saja, nggak ada yang bisa menyusuinya. Berarti itu doror. Terkena hadis la doror wa la doror. Bahkan kali ini membuat madarat dua belah pihak. Ibunya terkena madarat, anaknya, bayinya juga terkena madarat. Wa qawluhu wa la mauludun lahu biwaladih. Yadkhul fihi annal mutallaqah idha talabat irda' waladiha bi ujratin mitliha. Maksudnya tidak merugikan bapak, bapak si bayi. Yadkhul fi, masuk di dalamnya. Annal mutallaqah bahwa seorang wanita yang dicerai idza talabat irda'a waladiha jika dia meminta untuk menyusui anaknya bi ujratin dengan bayaran atau dengan e, memberikan biaya. Lazimal ab ijabatuha ila dalik. Maka sang bapak wajib memberikan biaya tersebut. Wasawaun wujida ghairuha am yujad. Sama saja. Apakah didapat orang selain dia yang bisa menyusui ataupun tidak dapat, tetap dia harus menerima permintaan sang ibu karena dia berhak dengan bayinya memberikan biaya. Hada mansusul Imam Ahmad. Ini nas dari Imam Ahmad. Fa in talabat. Maka kalau wanita tadi meminta ziyadah lebih ala ujratil misliha, lebih dari biaya biasanya. Sudah sebutkan tadi ukurannya adalah keumuman. Yang istilahnya urf, kembali kepada urf yang pantas. Kalau dia minta lebih, bahkan ziyadah kathirah, dengan tambahan yang banyak, Wa wajadal ab man yurdi'uhu bi ujratil misl dan bapaknya mendapatkan ibu susuan yang lain yang bisa menyusui anaknya dengan biaya yang wajar. Lam yalzam ab ijabatuha ila ma talabat. Maka bapak tadi boleh menolak ibu anaknya untuk menyusui. Enggak, kalau biaya segitu besarnya enggak. Saya bisa menyusukan pada ibu yang lain. Boleh. Kenapa? La darar wala dirar. Bapaknya juga jangan dirugikan. Lianah taqsidul madarrah. Liannaha, karena wanita tadi berarti menginginkan madarat. Memeras bekas suaminya. Sebentar mengatakan sakit, sebentar mengatakan perlu obat, sebentar mengatakan perlu susu, sebentar mengatakan perlu ini, ila akhirnya. Wa qanasa alaihi imamu Ahmad. Dan telah disebutkan demikian oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa minha. Contoh lainnya penerapan la darar wa la dirar. Wa minha fil bay' di antaranya dalam jual beli wa qad warada nahyu an bayil muttar telah datang larangan jual beli terhadap orang yang terpaksa. Muttar adalah orang yang terpaksa. Biasanya orang yang terpaksa jual butuh akan ditekan Ya kalau mau sekian, kalau enggak ya udah. Oh tolonglah, tolonglah. Ini mutar namanya. Kharaja Abu Dawud disebutkan oleh Abu Dawud dari hadis Ali bin Abi Thalib, "Anahu khataban nas." Bahwasanya beliau Ali bin Abi Thalib berkhutbah di hadapan manusia. Faqala, beliau berkata dalam khutbahnya, "Saya ti'alan nasi zamanun." Nanti akan datang satu zaman. Adudun ya Abdul Musir ala ma fi yadayh. Akan muncul nanti satu zaman seorang abud tukang gigit. Terjemahan bebasnya tukang gigit. Artinya orang yang memeras. Ya Abdul Musir yang akan menggigit dan memeras orang yang kesusahan. Alama fi yadayh atas apa yang ada padanya. Walam yu'mar bidalik padahal tidak diperintahkan seperti itu. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan keutamaan sesama kalian. Jangan kalian lupakan kebaikan-kebaikan orang lain. Wa al mutarrun. Jangan sampai berjual beli dengan orang yang mutar kemudian abba alaihi. Abba alaihi menggigitnya, menerkamnya. Waqad naha Rasulullah SAW an bai'il muttar. Padahal Rasulullah SAW melarang jual beli salah satunya muttar, salah satunya terpaksa. Wakarajahu al-Ismaili, dikeluarkan pula oleh al-Ismaili wazadafi dan padanya ada kalimat kalau Rasulullah SAW in kana indaka khairun ta'udu bihi ala akhi. Kalau engkau di sisimu ada kebaikan yang kembalinya pada saudaramu, silahkan. Harus akan jual beli. Wa illa kalau tidak fala tazidanna halakan ila halakihi. Kalau tidak, jangan engkau menambah kebinasaannya dengan kebinasaan. Jangan menambah kesusahannya dengan kesusahan. Dia sedang butuh, terpaksa. Tolonglah saya, udah saya mau jual ini, saya jual itu. Ah, kesempatan. Ini jelek. Kalau engkau pengen berbaik, berbuat baik pada dia, silahkan. Berikan kebaikan. Udah, saya ambil sekian. Dengan harga yang wajar. Kalau tidak, jangan menambah kesusahan dia dengan kesusahan berikutnya. Yang harusnya harganya 10, ditawar sampai 2. Yang harusnya 10 ribu jadi 2 ribu. Harusnya 10 juta jadi 2 juta. Orangnya sedang butuh, sudah ambil lagi. Saya butuh. Ya. Ini barakallahu fikum zada halaku ila halaki menambah kebinasaan dengan kebinasaan. Demikian pula dikeluarkan oleh Abu Ya'la al-Musili bima'nahu semakna dengan ini. Dari hadis Hudzaifah marfu'an aidha. Bagaimana hadisnya? Yang diriwayatkan Abu, Abu Ya'la yang diriwayatkan oleh Abu Dawud atau yang dikeluarkan. Bagaimana derajat hadisnya? kita akan katakan cukup dengan hadis yang sedang kita bahas. La darar wala dirar. Jangan membuat orang rugi, kasihan dia. Berikan sewajarnya kalau kau mau. Kalau enggak ya jangan beli. Jangan berjual beli dengan orang yang mutor, orang yang terpaksa. Wa qala Abdullah ibn Ma'qil bai'ud darurah riba. Kata Abdullah ibn Ma'qil, jual beli darurat itu adalah riba. Jadi hukumnya sama dengan riba. Jual beli darurah adalah jual beli orang yang terpaksa. Apakah orang yang terpaksanya yang menjual atau yang terpaksanya yang membeli? Bisa kedua-duanya dan dua-duanya tidak boleh. ini tidak boleh ditekan, tidak boleh diperas. Kalau yang belinya misalnya saya butuh sekarang juga harus, kalau enggak saya akan begini, saya akan begitu. Ya boleh. Kalau kau mau sekian. Harusnya 10 dia bikin 100, 10 kali lipat. Boleh. La yajuz bai'ul motor. Ini pembelinya yang terpaksa. Atau sebaliknya penjualnya yang terpaksa. Ya tolong beli punya saya ini, saya akan beli saya kayak begini. Terus ditawar dengan harga yang sangat kecilnya. Itu juga kedoliman. Wa qala Harb su'ila Ahmad an bai'il muttar. Imam Ahmad pernah ditanya tentang jual belinya orang yang terpaksa. Fakarihahu, maka beliau tidak suka. Imam Ahmad nggak suka, aku nggak suka jual beli seperti itu. Faqila lahu kaifa huwa? Ditanya lagi, bagaimana itu? Qala yaji'uka wa huwa muhtaj. Datang kepadamu seseorang dalam keadaan dia sedang butuh. Fatabi'uhu ma yusawi asrat bi'ishrin. Maka akhirnya kamu jual apa yang harusnya 10 menjadi 20. Itu yang dimaksud. Wa qala Abu Talib, qila li Ahmad, inna ribha bil ashrati khamsa. Fakariha dhalik. Berkata Abu Talib, qila li Ahmad, dikatakan pada Ahmad, inna ribha bil ashrati khamsa. Apakah keuntungan dari lima itu, ah, dari sepuluh itu adalah lima? Fakariha dhalik. Beliau tidak suka dengan itu. Wa in kana al-mushtari mustarsilan la yusin an yumakis. Jika al-mushtari, jika sang pembeli mustarsilan, orang yang polos, la yusin an yumakis yang tidak pandai menawar. Memakasah itu menawar. Faba'ahu bi'ubnin kezir Akhirnya orang tadi membelinya dengan kerugian besar. seperti tertipu. Karena dia nggak ngerti. Dikira memang harganya segitu. Dan tidak pandai menawar. Ketika dia tahu harganya ternyata di bawah itu jauh, muncul ketidakribuan. Padahal yang namanya jual beli syaratnya adalah taradin, saling ridho. Sehingga walaupun dia tidak paham, tidak mengerti, juallah sewajarnya. Lagian ada untungnya juga buat kita ya kan? Banyak pelanggannya. Sekali ketipu, wah, mahal sekali di sini. Nggak bakal balik lagi selama-lamanya. Tapi kalau engkau jual dengan wajar, dia cerita kemana-mana tanpa disuruh menjadi iklan. Semakin banyak pelanggannya, masya Allah. Mayusawi dirham dikatakan <clears throat> Fabahu biqubin katsir lam yajuz aidan. Maka itu pun tidak boleh menjual pada seseorang bukan terpaksa tetapi orang ini mustarsil. Pokoknya apa adanya ya gitu aja orangnya. La yuhsin anyumakis tidak pandai menawar. Kemudian kamu berikan harga yang tidak biasa, terlalu mahal. Orang itu membeli dengan terlalu mahal, lam yajuz aida. itu pun tidak boleh. Qala Ahmad al-khilaba al-khida' al khilaba al-khida' Apa itu khilabah? khilabah itu adalah tipu daya. Yang saya katakan tadi mirip seperti penipuan, artinya wah anak ketipu, harganya dia jual mahal sekali. Ternyata padahal sang penjual berkata saya nggak menipu, saya katakan harga segini mau nggak, dia mau, ya selesai. Iya, memang bukan penipuan, tetapi mirip dengan penipuan. Mengapa? Orang tadi nggak ngerti dan kamu mahalkan dengan tidak wajar. Di sini disebutkan dalam keadaan al-khilabah itu khidah. Khilabah itu adalah tipu daya. Apa itu khilafah? Huwa an yaghbinahu fima la yataghabana nas fi mithlihi. Yaitu mengambil keuntungan dengan keuntungan yang tidak biasa manusia mengambil seperti itu. Jadi kembali lagi kepada apa? Uruf. Keumuman masyarakat. Yang kalau orang mendengar, hah segitu? Akan keluar kata-katanya. Ya. Gila begitu. Berarti nggak wajar. Ya. Itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan khilafah. Apa kata beliau? Kata Imam Ahmad, al-khilabatu khid'ah. Al-khilabah itu tipu daya. Jual dengan harga tidak wajar itu pada orang yang nggak ngerti, itu penipuan. ya man yusawi dirhaman bi Menjual sesuatu yang harganya cuma satu dirham, dijual dengan lima dirham. Yang harusnya seribu dijual lima ribu. Yang harus seratus ribu dijual setengah juta. Ini barakallahu fikum contoh lima kali lipat saja sudah dikatakan demikian apalagi yang lebih wa madhabu Malik wa Ahmad annahu yasbut lahu khiyarul fasakh bidalik dan madhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad berlaku di sana khiyarul fasakh apa khiyarul fasakh hak membatalkan fasakh membatalkan artinya dia bisa balik nih nggak jadi saya beli kenapa kamu jual lima ribu di tempat lain ternyata seribu ini barakallahu fikum dikatakan khiyarul fasakh. Ada hak untuk membatalkan menurut mazhabnya Malik dan Ahmad. Mengapa? Karena tadi walaupun tidak terang-terangan menipu tapi nau'un minal khid'ah. Itu salah satu dari khid'ah. Dan itu biasanya di terminal. Preman-preman bawa jam. Ya. Sambil melotot. Harus dibeli. Harganya nggak wajar. Jam yang harusnya sepuluh ribu dijual 300 ribu. Berapa kali lipat itu. Demikian pula sering terjadi yang seperti itu di tempat-tempat lain. Barakallahu fikum. Qala wa min anwa'id darari fil buyu' dan termasuk oh, ada yang terlewat. Baik. Walau kana muhtajan ila naqdin falam yajid man yuqriduhu fashtara sil'atan bi ila ajalin fi dhimmatihi. Tapi bagaimana kalau dia terpaksa harus menjual karena muhtajan ila naqdin karena dia membutuhkan memerlukan uang kontan. Naqd uang kontan. Falam yajid man yuqiduhu dan dia tidak dapati orang yang mau meminjamkan uang padanya. Maka dia jual barangnya terpaksa. Kemudian dicekik dengan harga yang sangat murah. Jangan fashtara sil'atan bitamanin ila ajalin fi dimmatihi. Maka lebih baik dia membeli, membeli kebutuhannya dengan harga yang ditunda. Nanti kalau barang saya laku, saya bayar. Maka tidak ada yang terpaksa. Dia juga tenang, yang menjual barangnya juga tenang sampai mendapatkan harga yang bagus atau harga yang wajar. Wa maqsuduhu bai'u tilka sil'ah liya'khud thamanaha. Yani maksudnya adalah dia jual barangnya untuk mengambil harganya. Fahada fihi qawlani lissalaf. Dan ini ada dua pendapat dari para salafus salih. Wa Ahmad fihi fi riwayah. Imam Ahmad membolehkan dalam satu riwayat. Wa qala fi riwayah, dalam riwayat lain beliau berkata, akhsha an yakuna mutarran. Aku khawatir itu juga mutar Maksudnya saya beli utang dulu nanti kalau barang ini laku saya bayar. Itu juga bisa mutar, bisa dicekek juga sama dia. Ya. Oh, bisa, kecuali kalau mau harganya sekian. Jatuhkan harganya. Ah, dinaikkan ya harganya ya. Dinaikkan harganya. Ya. Itu juga mutar. Aku khawatir itu juga masih mutor. Famin ba'as amin min ba'i'iha lahu fa'asaru salaf ala tahrimi dhalik. Kalau barangnya dijualnya kepada penjual barangnya, barang yang pertama dijual kepada penjual barangnya yang kedua yang dibutuhkan. Terbayang. Kalau dijualnya barang ini kepada pedagang yang kamu akan beli di situ, maka itu tidak boleh ini jual kamu saya dapat duit dan kasih lagi ke kamu ambil yang ini ya. mengapa tidak boleh itu mirip dengan bayul inah jual beli riba maka dikatakan haram maka kebanyakan para salaf menyatakan haram wa huwa madhabu Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ghairihi wa min anwa'id darar fil buyu' termasuk jenis-jenis doror dalam jual beli adalah at-tasriq bainal walidah wa waladiha fil bay'. Ini bos-bos kambing, sapi, ya, unta, ya. tidak boleh menjual induk dipisahkan dengan anaknya. Fa'in kana saghiran haruma bil ittifaq. Kalau masih kecil binti Labun. Binti Labun itu yang masih nyusu. Atau binti Makhat yang masih ngikut induknya. Hurima bil ittifaq, diharamkan secara sepakat. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu annahu qala man farraqa bainal walidah wa waladiha farraqa Allahu bainahu wa baina akhabbatihi yaumal qiyamah. Nauzubillah. Ahibatihi orang-orang dicintainya. Siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka Allah akan pisahkan dia dengan orang-orang yang dicintainya nanti yaumul qiyamah. Padahal di antara nikmatnya jannah adalah ditemukan dengan orang-orang yang dicintai seluruhnya. al haq nabihim durriyatahum. Kami akan gabungkan turunannya, kerabatnya, famili-familinya. Termasuk barakallahu fikum jangan menjual budak ibu dengan anaknya terpisah. Ibunya dijual sendiri, anaknya jual sendiri. Tapi ada batasan anak itu umur berapa. Kalau masih kecil, sepakat para ulama. Haram, nggak boleh dipisahkan dari ibunya. Fa'in radiyatil ummu bidalik. Bagaimana kalau si ibu, si budak tadi dalam keadaan ridho, anaknya dipisah. Fafi jawazihi khilaf. Itu pun masih diperselisihkan boleh apa enggak. Sebab urusannya bukan dengan ibunya saja. Dengan anaknya yang butuh ibunya. Wa masailid darar fil ahkami katsiratun jiddan dan masalah darar dalam masalah hukum-hukum muamalah dan jual beli sangatlah banyak. Innama dzakarna hadza ala wajhil misal. Kami sebutkan di sini hanya sebagai contoh. An-naw'u tsani an yakuna lahu gharadun akhar sahih. Bagaimana? Sekarang gambaran kedua kalau memiliki tujuan lain yang dibenarkan. Tetapi ternyata membuat madarat pada pihak lain. Misal, an yatasarraf fi mulkihi bima fihi maslahatun lahu. Misalnya, saya berbuat terhadap harta orang lain dengan tujuan baik. Ternyata ya ta'adda dzalika ila darar ternyata membawa kepada mabarat pada orang lain. Misalnya ini yang sering terjadi dititipi harta. Terus dia berpikir ada tawaran bagus tawarannya. Secara hitungan manusia pasti untung. Nanti kan dia nggak bakal nolak dikasih untung. Alhamdulillah harta inti jadi banyak. Dia pikir bakal senang ini pemiliknya. Ternyata malah madarat ternyata ada salah hitung atau ada ketipu atau ila akhirnya. Au yamna ghairahu al intifa'i milkihi tawfiran lahu fayatadarrar al-mamnu' bidzalik atau terhalangnya orang lain untuk mengambil manfaat. Anu, saya mau pakai uangnya. Aduh, sudah saya golang saya belikan barang ini supaya maksudnya untuk kamu nanti untungnya. Ya kamu bikin madarat Si pemiliknya mau pakai, tidak ada uang cash. Fayata'ata ila darar. Fayatadarrar al-mamnu' bidzalik. فأما الأول فهو تصرف ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره فإن كان على غير الوجه المعتاد مثل أن يؤجج في أرضه نارا fi yaumin asif. Kalau pada harta dirinya sendiri, emang nggak apa-apa silahkan. saya ingin mendapatkan keuntungan. Mumpung sekarang ini musim panas, saya malas untuk menebang pohon-pohon liar, untuk saya buka ladang lahannya. Ini di sana di apa? Di luar Jawa. Banyak ladang-ladang hutan yang silahkan untuk digarap. Tapi untuk pertama menggarap harus dibuang semua pohon liar dan segala macamnya itu. Kalau pakai tebang-tebang kelamaan, bakar. Ya. Yu'ajjij itu dibakar. Yu'ajjij fi ardihi naran. Dinyalakan di hutannya dia. Punya dia sendiri. Nar. Fi yaumin asif. Di hari, di musim panas. Payah tarik mayalihi. Maka terbakar semua yang ikut terbakar yang di sekitarnya. Ikut terkena asapnya sampai ke kota. Itu tadarur. Fainahu muta'addin bidalik. Maka orang ini bersalah. Muta'addin dianggap bersalah di pengadilan dia salah karena harus dihukum. Walaihi doman dan dia harus membayar doman. Doman itu ganti rugi. Wa in kana 'alal wajhil mu'tad fa fihi lil ulama qawlani masyhuran. Itu kalau tidak biasa. Cara seperti itu tidak biasa. Maka disalahkan. Harus bayar denda. Bagaimana kalau yang dia lakukan biasa? Tapi qadarullah wa man syafa'al terjadi hal yang tidak biasa. Baik. Ini berbeda seperti ketika engkau masak nasi atau masak apa yang pakai kayu tuh, kayu bakar. Itu biasa. Tapi ternyata terbakar sampai ke di, e, dindingnya karena dindingnya dari keripik kayu, terbakar pula tetangganya ila akhirnya. Apa yang dia lakukan? Wajar. Dia tidak melakukan hal yang tidak wajar. Maka di sini ada pendapat para ulama, dua pendapat yang masyhur. Ahaduhuma la yamna bidzalik wa huwa qaulu Syafi'i wa Abi Hanifah wa ghairiha wa ghairihima. Orang itu tidak dilarang dan tidak bisa disalahkan wa huwa qalu Syafi'i dan itu ucapan Imam Syafi'i, Abu Hanifah wa ghairihima. Yang kedua al-mana' wa huwa qalu Ahmad. Boleh dilarang. Jangan masak di situ. Loh ini tanah-tanah saya. Dandangnya saya yang punya. Kayu bakarnya saya yang punya. Apa urusan kamu? Nanti kena titik saya. Titik saya dari kayu. Boleh dilarang. Eh, karena kekhawatiran. Kalau tidak mau mengindahkan larangan tadi, merasa yakin aman, ternyata kena angin terjadi, maka seperti yang pertama. Dia harus membayar ganti rugi. Wa wafaqahu Malik fi ba'd Suwar dan Imam Malik sepakat dalam masalah ini. Famin suwari dalik an yaftah kuwatan fi binaihi al-ali musyarrafatan ala jari. Salah satu contoh yang lain adalah seorang bikin bangunan tinggi di sebelahnya. Sebelah rumahnya dua tingkat, dia uh, satu tingkat, dia bikin dua tingkat atau tiga tingkat, kemudian dibikin kuah jendela di atas dari jendela itu bisa melihat aurat tetangga. Maksudnya aurat itu adalah yang tidak boleh dilihat. Bukan auratnya manusia. Maksudnya tempat-tempat yang harusnya tidak boleh dilihat. Yusrif ala jarihi wa yasturuhu yang akhirnya bisa melihat tetangganya la yasturuhu tidak terhijabi. Fainahu yulzim bisitrah maka harus ditutup jendela tersebut. Tetangganya boleh menuntut ke pengadilan bahwa jendela itu mengganggu saya. Tutup. Apa dalilnya? Sama. Semuanya sama dalilnya. La barar, la durar. Saya rugi. Saya sedang duduk sama istri ngobrol tiba-tiba dilihat dari jendela. Tidak boleh. <laughs> Tutup itu. Ini kita yang malah tak tinggiin atasnya. Karena ada jendela di sana. Kamu lihat sampai sini lebih tinggi. Karena kita mendapat madarat. Tapi mereka nggak ngerti fikih. Kalau kita kasih tahu, nggak akan mau mereka menutupnya. Akhirnya kita yang ngalah. Kita tinggiin jendelanya. Seng ini yang ke asana kita lebih tinggi. Baik. Au yabni bina'an 'aliyan yusrif 'ala jarihi wa la yasturuhu fa innahu yulzim bi sitrihi. Nafsa 'alaihi Imam Ahmad. Yulzim itu diharuskan. Harus ditutup wawafakahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i dan disepakati pula oleh para ulama Syafi'iyah. Qala Ar-Ruyani minhum fi kitabil hilyah yajtahid al-hakim fi dhalik. Bahwa hakim di pengadilan qadhi berupaya untuk membuat jendela tadi ditutup. Wa yamna idza dhahara lahu ta'annud. Dan dihalangi, dihukum kalau orang itu melawan. Tahanut itu artinya ngeyel, melawan. Waqasdul fasad kalau memang niatnya ngerusak. Kalau wakadzalikal qawlu fi italatil bina wa man asyamsi wal qamar. Demikian pula kalau seseorang membangun bangunan yang tinggi menutupi matahari. Ini rumah kamu biasa jemur pakaian di situ di belakang rumah tiba-tiba dibangun tinggi kamu gak dapat matahari ya, ketutup tidak boleh atau itu juga bermabarat. Kalau dibawa ke pengadilan akan dibawa dalil tadi la darara wa la dirar. Wa qad kharraja al-Kharaiti wa Ibn Adi bi isnad dha'if an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi marfu'an hadisan tawilan fi haqqil jar. Disebutkan hadis yang panjang tentang haknya tetangga. Wa fihi wala yastatilu alaihi bil bina dan jangan meninggikan bangunan yang kemudian yahjubu anhu arrih yang akhirnya menutup udara dan menghalangi angin atau matahari illa biizni kecuali dengan izinnya. Wa minha ayyafir al-bi'ra bil qurbi min bi'ri jari. Termasuk membangun sumur di sebelah sumur tetangganya dibikin lebih rendah, lebih dalam. Apa yang terjadi? Sumur tangganya saat mengalir semua ke sumurnya dia. Itu juga madarat. Hah? Nah, kecuali kalau tingginya sama masih mending. Ini barakallahu fikum di antara contoh-contoh penerapan hadis la dharara wa la dirar. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang lain taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.